Jawami'ul kalim yaitu kata-kata yang singkat tetapi syarat dengan faedah, hikmah, dan ilmu. Beliau menyampaikan sesuatu dengan beberapa kalimat, tetapi di dalamnya terkandung lautan faedah, lautan hikmah, lautan ilmu. Ini sesuai sabda beliau sallallahu alaihi wasallam laqad utitu jawami'ul kalim. Sungguh aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim. Berbeda dengan manusia biasanya, untuk menyampaikan sesuatu agar orang paham harus panjang lebar. Kadang sudah panjang lebar pun orang susah paham, sulit menyimpulkan, memetik faedah. Tetapi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singkat padat, jawamiul kalim. Nah, Malam hari ini wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita bersama pesan wasiat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yaitu Muaz bin Jabal. Pesan yang singkat tetapi memuat banyak sekali ilmu yang berguna di dunia dan di akhirat kita. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu salah seorang sahabat mulia dari kalangan Ansar. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam di usia 18 tahun. ikut serta dalam Bayatul akobah kedua. Jadi beliau seorang pemuda. Sejak saat dia memeluk agama Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadat, sejak itu beliau rajin menuntut ilmu. Dua tahun, dua tahun ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah Usia ya, beliau 20, masih muda. Beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa mendampingi, hadir di majelis-majelis. Allah berikan kepada dia pemahaman, kecerdasan, semangat dan kemahaman dalam menuntut ilmu, fikih dan pemahaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengujinya bahwa a'lamun nas atau a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling paham, paling mengerti halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Oleh karena itu beliau digelari pemimpin para ulama. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang menghafal Al-Quran keseluruhannya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah seorang sahabat yang sudah berfatwa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang muda. Oleh karena itu beliau sangat disegani oleh karena sahabat-sahabat yang lain. Umar selalu memuji. Jika beliau ada permasalahan, ada problema, beliau bertanya kepada Sahabat apabila berbeda, berselisih pendapat, merujuk kepadanya. Abu Muslim Al-Khawlani bercerita. Aku suatu hari aku masuk ke masjid Damaskus. Lalu aku mendapati halakoh para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya adalah syekh orang-orang yang tua. Ada lebih dari tiga puluhan di masjid itu halakoh berkumpul sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tua. Setiap dari mereka menyampaikan satu hadis Apabila mereka berselisih dalam satu masalah dan atau dalam satu hadis, mereka bertanya meminta fatwa merujuk kepada seorang pemuda yang paling muda di antara mereka, duduk di tengah-tengah mereka. Lalu dia memberikan fatwa, memberikan jawaban. Selesai majelis, kata Abu Muslim al-Khawlani, selesai majelis semuanya bubar, saya datang mendekatinya. Dan minhu, fasa'altuhu, man anta? يطعمك Fakal Mu'ad bin Jabal. ini dia Muaz bin Jabal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan wasiat-wasiat ketua-ketua langsung kepadanya. Yang akan kita pelajari pada malam hari ini hanya beberapa wasiat Rasulullah SAW yang terangkum dalam satu hadis. Masih banyak lagi wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal. Saya akan bacakan terlebih dahulu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil menyatakan hadis ini sahih dengan syawahid-syawahidnya, penguat-penguatnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متأمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متأمدة فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية هل سخط الله هل سخط الله عز وجل وإياك وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موتان, موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على ريالك من طولك ولا ترفع عنهم أصاك أدبا وأخفهم في الله Rawahu Imam Ahmad. Tapi saya terjemahkan satu persatu, kemudian baru kita jelaskan. Tolong nada HP-nya dipelankan. Ini ada bunyi pesan masuk. Muaz bin Jabal berkata, وصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku dengan sepuluh wasiat, sepuluh kalimat. Maksudnya wasiat di sini perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ausoni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku. Maknanya amaroni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku dengan sepuluh hukum-hukum, perintah maupun larangan, agar aku bisa mengamalkannya dan agar aku mengajarkannya kepada manusia. Ini makna wasiat. Jadi tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat ini kepada Muaz agar Mu'ad mempelajarinya serta mengamalkannya. Karena ketika itu Mu'ad hendak dikirim ke Yaman. Dikirim oleh Rasulullah SAW sebagai dai, sebagai guru agama, juru dakwah. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat-wasiat. Ini salah satu wasiat. Wasiat yang pertama, La تشرك billahi syai'an wa in qutilta wa hurriqta. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun sekalipun engkau dibunuh atau dibakar. Jangan kau melakukan kesyirikan. Menyekutukan Allah baik dengan hatimu, <clears throat> dengan lisanmu ataupun dengan perbuatan anggota badan dengan amal perbuatan ini. La tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau menyebutkan Allah dengan suatu apapun. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Karena sekecil-kecilnya syirik, dia lebih besar dosanya daripada maksiat yang paling besar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam wasiat Luqman kepada anaknya La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Anakku kata Luqman janganlah engkau menyekutukan Allah sesungguhnya syirik itu lazul munawir benar-benar dosa yang sangat besar. Di dalam surah An-Nisa Allah tegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah ampuni dosa-dosa yang lain. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan dia mengampuni dosa-dosa selain itu. Maksudnya apa? Jika ada seseorang, seorang muslim yang terjerumus melakukan dosa, maksiat, dosa besar misalnya. Lalu dia tidak sempat bertaubat sebelum matinya. Mati di atas dosa itu. Maka akidah sunnah wal jamaah mengatakan bahwa tahta masyiatillah. Orang ini yang mati di atas dosanya, muslim yang mati di atas dosanya belum sempat bertobat sebelum wafat ini tahta masyiatillah. Di akhirat di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu jannah. Jika Allah menghendaki Allah ampuni langsung. Allah hapuskan dosa-dosanya. Karena barangkali ada penyebab-penyebab. Jika Allah menghendaki. Allah ampuni. Langsung dimasukkan ke Wa insya'a azabahu. Thumma akhrajahu minan dan jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya dulu karena dosanya tadi. Setelah dia disucikan, dibersihkan, diazab di api neraka sampai kadar dosanya, dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Artinya tetap diampuni juga. Adapun dosa syirik termasuk syirik kecil, maka tidak ada ampunannya kecuali dengan taubat. Ini perbedaannya. Kalau dosa maksiat masih ada kemungkinan diampuni langsung masuk surga, masuk surga. Atau masuk neraka kemudian setelah itu dibersihkan dan baru dimasukkan ke dalam surga. Kalau dosa syirik tidak diampuni langsung masuk neraka. Kalau syiriknya sedikit kecil nanti setelah itu diangkat. Tapi kalau syirik besar dia tidak bertobat di masa hidupnya maka bisa kekal di dalam di dalam neraka. Syiriklah dosa terbesar yang menghapuskan amal kebaikan orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan kepada manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lain asrafta" jika engkau nabi ini menyekutukan Allah, berbuat syirik, layah bakom amaluka. Misalnya amal ibadahmu, kebaikan-kebaikanmu akan sirna. Hilang, lenyap. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini bahaya dosa syirik. Oleh karena itu di dalam wasiat Rasulullah, wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz ini radhiyallahu anhu yang pertama, la tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in qutilta wa in hurrikta. Sekalipun engkau dibunuh, sekalipun engkau dibakar, jangan lakukan kesyirikan. Ini perintah untuk kita tetap istiqomah mempertahankan akhir. akidah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau melakukan kesyirikan yang kecil maupun yang besar seperti seperti orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, bersumpah dengan nama makhluk, nama na, na, nama ayahnya, nama ibunya, nama tanahnya, nama bangsanya, nama apa saja selain Allah itu adalah syirik. Atau seperti orang-orang yang menggantungkan jimat-jimat tangkal di badannya, di rumahnya, di kendaraannya, dan lain-lainnya. Dengan keyakinan itu bisa menghindarinya dari bala, dari mara bahaya, atau mendatangkan keberuntungan, rezeki, dan segala macamnya. Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga adalah syirik atau seperti orang-orang yang tawaf di sekeliling kubur. Atau orang-orang yang meminta kepada orang yang dikubur. Atau orang-orang yang menjadikan orang yang sudah mati itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Atau menyuruh orang-orang yang sudah mati. Ketika dia dalam keadaan susah dan sempit. Atau orang yang menyembelih untuk benda untuk untuk sungai, pohon, tanah dan lain segala macamnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau kesyirikan yang, yang terjadi dalam dunia perdukunan datang kepada dukun meminta tolong kepadanya percaya kepada ucapan-ucapannya mengikuti arahan-arahannya semua ini adalah perbuatan-perbuatan syirik yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La Jangan kau hai Muhammad menyekutukan Allah dengan satu apapun. Pak, Bu, saudara-saudari. Kadang lama kita mengaji, kita merasa pandai. Kita menganggap remeh materi-materi kajian kalau seputar masalah akidah. Tahukah anda siapa sahabat Mu'ad bin Jabalin? Ulama, pemimpin para ulama. Kenapa? Semoga dia lebih dahulu memimpin para ulama. Muaz bin Jabal ini orang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari ya Muaz, wallahi inilah uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah kata Rasulullah sesungguhnya aku ini mencintaimu. Diutus untuk menjadi dai, tapi tetap Rasulullah ingatkan agar dia mewaspadai syirik. Maka tidak boleh ada orang yang menganggap remeh, merasa jemu, merasa bosan membahas masalah akidahnya. Sekuat apapun ilmu Anda, nih Muaz bin Jabal, orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih terjamin daripada daripada kita. Tetap Rasulullah pesankan, jaga yang pertama dijaga itu adalah masalah akidah. Ini penting. Oleh karena itu dakwah harus sunnah dakwah yang hak itu senantiasa fokus menitik beratkan masalah tauhid, masalah akidah, masalah memperingatkan umat terhadap syirikan tanpa melalaikan masalah-masalah yang lain, yang lain lainnya. Jadikan itu sebagai konsep dakwah kita, termasuk di sini di sekolah kita. Kita makan menanamkan akidah kepada anak-anak kita, kepada majelis-majelis di majelis-majelis kita, kajian akidah tauhid yang berkesinambungan itu akan membuat kita kokoh, kuat dalam beragama. Kemudian di sini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in kutilta wa hurrita. sekalipun engkau dibunuh dan dibakar. Kau muslimin dan muslimah. Ketika manusia mempertahankan agamanya, lalu dia dihadapkan dengan ujian berat seperti ancaman dibunuh atau dibakar ada dua tingkatan. Kedua-duanya boleh. Yang pertama bersabar, tetap mempertahankan akidah, zahir maupun batin. Rela dia walaupun terbunuh. Tidak. Ini yang terbaik. Ini yang utama. Seperti banyak dilakukan juga oleh para sahabat, para sahabat. Dan jika dia tidak sanggup maka boleh dia lisannya mengikuti orang kafir itu, tetapi hatinya tetap meyakini akidah tauhid. Maka ketika itu dia dalam keadaan terpaksa. terpaksa. Ini juga boleh, walaupun yang pertama lebih afdol dan yang ini pun tidak berdosa dia. Seperti yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl man para billahi min ba'di imanihi yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang yang dipaksa melakukan kekufuran yang dipaksa mengucapkan kekufuran padahal hatinya tetap penuh dengan keimanan ini dia tidak berdosa karena fakta menyelamatkan diri. Jadi ada dua tingkatan, tetapi tetap di sini memberikan pelajaran berharga kepada kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam memegang sebuah tidak ahli sunnah wal jamaah apapun dan seberat apapun ujian serta cobaan. Jangan anggap remeh ujian itu. Pernahkah Anda wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat membaca atau mendengar kisah di dalam hadis atau asar tentang orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Itu ada dalam pelajaran tauhid. Ada dua orang yang melintasi perkampungan musyrikin penyembah berhala. Di kampung itu, siapapun yang melewati kampung itu, mereka wajibkan memberikan pengorbanan, sesajen, kurban untuk berhala mereka. Jika tidak, dibunuh. Lewat orang yang pertama. Maka diminta dia untuk korban kepada berhala itu. Dia tidak mau, dipaksa. Jika tidak dibunuh. Dia juga tidak mau. Lalu dinasihati dia. Berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat. Engkau akan selamat. Saya tidak mau. Walaupun harus berkorban seekor lalat. Kepada berhala Akhirnya dibunuh. Kemudian lewat orang yang berikutnya. Diminta dia untuk berkorban kepada berhala tadi. Dia tidak mau dipaksa dan diancam dibunuh. Berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Engkau akan selamat. Lalu dia berpikir, apa lagi sudah akhirnya dia korbankan seorang ternyata dia telah melakukan kesyirik kesyirikan dan akhirnya juga dibunuh oleh orang itu mati di atas kesyirikan yang satu masuk surga karena mempertahankan agamanya akidahnya yang satu masuk neraka karena melakukan kesyirikan yang dianggapnya sepele dan remeh ini wasiat yang pertama Jadikan itu wasiat kepada anak-anakmu, kepada anak-anak murid kita, kepada generasi kita, kepada kaum muslimin untuk senantiasa menjaga kemurnian syirik, menjaga kemurnian tauhid dari noda-noda kesyirikan. Wasiat yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Wala ta'uqanna walidayka." Dan janganlah engkau berbuat durhaka kepada ibu bapakmu, kedua orang tua. Jangan engkau menentang keduanya, jangan engkau menyelisihi keduanya atau salah satunya selama bukan maksiat. Ikuti dia, patuhi keinginannya, jalankan perintahnya selama itu bukan maksiat. Karena kalau maksiat, apa kata Rasulullah saw? Nah, soal la makhluk bimaksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Saudaraku, ayat-ayat Al-Quran juga banyak semakna dengan hadis ini. Seperti di surat Al-Isra memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan, kemudian sudahnya langsung perintah berbakti kepada kedua orang tua dan tidak durhaka berlaku kasar kepada anak. Begitu juga di surat Luqman, begitu juga di ayat-ayat dan surat lain. Sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Setelah Rasulullah melarang kesyirikan, Rasulullah melarang kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan durhaka kepada kedua orang tua dosa yang sangat besar. Bahkan setelah dosa syirik. Lalu beliau lanjutkan lagi sallallahu alaihi wasallam wa in amaraka an takhruja min ahli sekalipun ibu bapakmu orang tuamu itu memerintahkanmu keluar dari istrimu dari keluargamu meninggalkan anak istrimu begitu besarnya hak kedua orang tua wa malika dan harta bendamu Jangan selisihi mereka. Sekalipun terkadang perintah kehendak mereka itu berat. Seperti diperintahnya diperintahkan engkau berpisah dengan istri, meninggalkan harta. Kalau seandainya perintahnya itu dilandasi dengan kebaikan, bukan karena kebodohan dia, dan memang ternyata istrimu tidak baik, keluargamu tidak baik, hartamu membahayakanmu, maka wajib mentaati kedua orang tua. Tapi jika perintah perintah orang tua itu misalnya karena alasan tidak suka kepada istri itu tidak sukanya itu alasannya karena perbedaan taraf kehidupan, suku, atau hal-hal yang tidak beralasan sebenarnya dan dia memaksa berpisah malah bisa menimbulkan mudarat bagi agamamu, bagi dirimu dan anak-anakmu, maka tidak wajib ketika itu mengikuti mengikuti dia karena keinginan orang tua itu adalah kejahilan, kebodohan, kerusakan. Maka tidak wajib mentaatinya. Tapi jika alasannya itu bisa diterima, maka wajib mentaatinya. Seperti kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Abdullah bin Umar? Karena tahti imra'atun. Dulu aku punya seorang istri. Karena Umar kerohu dan Umar tidak menyukainya. Siapa Umar? Ayahnya Abdullah. Fakal talliqha. Umar berkata kepada ceraikan istrimu. Fa'adai, aku tidak mau, kata Abu Bakar. Fa'ata Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia memerintahkan anaknya menceraikan istrinya dan anaknya tidak patuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar, Atik, Atia, abad, patuhi, taati, ayahmu. Maka dicari Dan di zaman Nabi dahulu, di zaman Nabi Ibrahim juga terjadi. Nabi Ibrahim memerintahkan putranya Ismail menceraikan Ibrahim dan diceraikan. Tapi itu kan Umar ayahnya, ayahmu siapa? Ah, Umar, Ayah Abdullah bin Umar, seorang sahabat utama setelah Abu Bakar yang memiliki ilmu. Bahkan seorang pria yang sering mendapatkan ilham. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin dia memerintahkan sesuatu tanpa ada alasan yang, ku, yang kuat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Umar taat. Ayah. Bagaimana dengan pemuda-pemuda sekarang? Mau menikah, memilih seorang wanita yang kadang agamanya tidak baik, kelakuannya tidak baik, hanya memperturutkan hawa nafsunya saja. Lalu orang tua tidak setuju. Akhirnya dia menentang. Lalu kak kata orang kawin kawin lagi gitu ya. Kawin lagi. Pergi menikah walaupun orang tua tidak tahu. Nah, seperti ini termasuk berhak kepada orang tua. Isya. Kita istirahat dahulu untuk sholat isya. Setelah itu kita lanjutkan lagi ini masih banyak baru wasiat yang kedua ya. Mudah-mudahan sempat malam ini kita tuntaskan 10 wasiat ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. the فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وعنهم على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan majelis kita wasiat yang kedua yaitu larangan durhaka kepada kedua orang tua sekalipun dia memerintahkanmu meninggalkan istrimu dan hartamu Tadi sebelum Isya juga saya sudah bacakan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika ayahnya Umar radhiyallahu anhu memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya lalu dia tidak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia mentaati ayah. Ada kisah lain di masa sesudah itu, di masa tabi'in. Datanglah seseorang menemui Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Atha bin Abi Rabah seorang imam tabi'in pria tersebut berkata kepada beliau Inna ummi amaratni bi talaqi imraati fa فادعمت أنه لا يرضيها إلا ذلك فقال اتق الله في أمك ولا تفارق امرأتك ولا تفارق imro'at. Kata laki-laki itu kepada Imam atau bin Abi Rabah, sesungguhnya ibuku memerintahkanku untuk mentalak istri. Dan dia mengatakan tidak ribo kecuali dengan itu. Dia tidak akan ribo sampai saya menceraikan istri saya. Fakala Atha bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah berkata, Ittaqillaha fi ummik wala tufarik imra'atak. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam mensikapi ibumu pada ibumu dan jangan engkau meninggalkan istrimu. Perhatikan. Artinya, walaupun kita wajib diperintahkan mentaati perintah kedua orang tua kita termasuk dalam masalah rumah tangga kita, namun wajib juga kita timbang apakah keinginannya itu sudah sejalan dengan syar'i atau tidak mendatangkan mendatangkan masalah atau malah mendatangkan mudarat yang lebih besar. Nah, apabila si Rabi'ah mengatakan kepada dia, engkau berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah pada ibumu, tetap berusaha berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, bersahabat terhadapnya, dan jangan ceraikan istri. Datang pula orang lain kepada Imam Ahmad. bahwa ayahnya memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya dan dia tidak mau. Lalu ada orang yang mengatakan kepadanya, dulu Ibnu Umar juga seperti itu, diperintahkan oleh ayahnya dia tidak mau akhirnya Rasulullah katakan taati ayahmu. Apa kata Imam Ahmad? Ya, ayahmu bukan Umar. Nah, jadi perlu dalam masalah ini kita lihat timbangan syar'i atau dilihat dengan kacamata syariat agar tidak keliru. Wasiat yang ketiga. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا متعمدا Janganlah engkau meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Di sini Rasulullah SAW katakan dengan sengaja. Berarti kalau ditinggalkan itu dengan tidak sengaja, misalnya kelupaan, lupa manusia bisa lupa. Mungkin karena terlalu sibuk ada masalah hari itu, dia lupa kalau dia belum sholat zuhur. Datang asar, baru dia di sholat tadi belum. Pasal sudah. Ada orang bisa berusaha. Jadi dia tidak sengaja. Atau ketiduran. Mungkin malam itu banyak pekerjaan, tugas, tanggung jawab sehingga dia tidur agak malam. Akhirnya kecapean, lelah, betul. Subuh dia tidak terbangun, bangun-bangun dia sudah selesai azan, sudah selesai orang sholat di masjid. Atau bahkan dia bangun-bangun sudah pagi. Bukan di sini. Maka Rasulullah SAW katakan di sini batasannya mutaamidin. amidan Fa'inna man taraka salatan maktubatan. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadis tadi, sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat fardu muta'ammidan dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah, telah terlepas darinya zimmatullah. Jaminan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi jaminan keamanan dari Allah di dunia dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman di dunia. Di akhirat juga mendapatkan ada, Jadi hilang jaminan keamanan di dunia. Apa maksudnya? Ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat, apakah kufur atau tidak? Selama dia masih mengingkari, yang meninggalkan sholat dengan malas maksudnya ini. Sebagian ulama mengatakan dia tidak kufur, tetapi tetap diberi hukuman. Disuruh bertobat, jika tidak taubat, dia masih tidak meninggalkan, walaupun dia masih mengakui kewajiban hukum, tanjung hukum mati. Hmm. Maka karena dia meninggalkan sholat dengan sengaja, hilang jaminan keamanan. Atau menurut sebagian ulama kufur, diminta bertaubat. Jika tidak taubat juga dihukum mati. Setelah mati tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini orang yang meninggalkan sholat terus menerus dengan sengaja, dengan sengaja. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kewajiban kita menjaga salat sebagai tiang agama kita setelah dua kalimat syahadat dan barang siapa yang meninggalkannya maka tidak pantas bagi dia sebenarnya untuk mengaku sebagai seorang muslim. Dia telah meninggalkan agamanya. Jangankan meninggalkan sholat secara keseluruhan, Salah satu sholat saja ditinggalkan seperti sholat asar lenyap amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari, "Man sholat salat al-asri faqad habit wa amalu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar tidak mengerjakannya. Lain kalau orang mengerjakannya terlambat, misalnya di ujung waktu itu lain masalah ya. Ini yang meninggalkan ini maksudnya. Tidak mengerjakan. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, habit wa amalu, lenyap amalannya. Rasulullah Bukhari. Baru satu salat itu. Bagaimana dengan sholat? Sholat yang lainnya. Sholat asar memiliki keutamaan, ditegaskan langsung di dalam Al-Quran, dibedakan dari sholat-sholat yang lainnya. Bahkan para sahabat dahulu, mereka lebih memilih kehilangan harta dan keluarga daripada kehilangan sholat asar. Hafidhu ala salawati wa salati lusta wa kumu lillahi qanitin. Jagalah sholat sholat kalian khususnya sholat lusta. sholat asar. Kenapa begitu penting? dan begitu besar hukumannya karena setelah asar ini sulit dilakukan berat dia berada di penghujung siang ketika kita sudah letih bekerja lelah dan di saat-saat lalai ulang lalai letih capek baring-baring tertidur atau saat-saat orang bersantai banyak permainan, banyak olahraga, banyak sendaguro, banyak perkara-perkara duniawi yang melalaikan selamat ancamannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah lebih umum lagi bukan hanya sekedar salat asar man taraka salatan maktubatan hatta tafutahu min ghairi udhrin faqad habita amalu barang siapa yang meninggalkan satu salat fardu sehingga luput lewat habis waktunya tanpa ada udur mengerjakan salat di luar waktu tanpa ada udur uzur mengerjakan salat di luar waktu macam-macam seperti lupa atau tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menama anis salati au nasiyaha falyusalliha hanya mereka roha para siapa yang ketiduran dari salatnya atau lupa, hendaklah dia kerjakan ketika dia bangun atau ini atau ingat ini ada uzur. Atau ada uzur melakukan sholat di luar waktu seperti safar, dia menjamak zuhur di waktu asar atau asar di waktu zuhur, maghrib di waktu isya atau sebaliknya. Itu ada alasan mengerjakan di luar di luar waktu. Tapi jika tanpa alasan dia tinggalkan, dia kerjakan di luar waktu tidak sah lagi sholatnya. Fakat habito lalu telah sirna telah amalannya. Sholat yang membatas menjadi garis pembatas antara seseorang dengan kekufuran. Antara keimanan dan kekufuran. Dalam hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar rajul, bainar rajuli, wa bainar syirki wal kufri tarkus Antara garis pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran yaitu meninggalkan sholat. Berarti akan meninggalkannya, maka hilang garis pembatas itu antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Sudah kita membedakan dia ini dengan siapa. Maka jaga sholat itu perintahkan keluarga kita untuk sholat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha kata Allah di dalam Al-Quran perintahkan istrimu, anakmu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah dari atasnya. Jaga. Saking pentingnya sholat ini, boleh kita memukul keluarga anak kita umur 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Perkara-perkara lain, bahkan masalah hijab tidak disebutkan umur 10 tahun harus dipukul. Masalah jilbab. Ini anak-anak kecil-kecil sudah dipakaikan sadar Masalah sholat dilalaikan. Tidak sholat ah, masih kecil, biasa-biasa saja kita. Ini yang lebih penting ini. Sampai boleh dipukul umur 10 tahun kalau dia tidak mau. Tidak mau sholat. Pukul di sini maksudnya pukul untuk mendidik dia. Agar dia paham. Ini bukan masalah yang sepelekan. Wajib dia perhatikan dan dia jaga dalam kehidupan. Wasiat yang keempat. Kita persingkat. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة Janganlah engkau meminum khamar. Sesungguhnya dia adalah induk segala kekejian. Khamar itu secara bahasa artinya penutup, sesuatu yang menutupi. Makanya penutup kepala wanita itu di dalam Al-Quran disebut dengan khimar. Penutup kepala, jilbab pakai pakai wanita kita itu, itu khimar. Allah berfirman, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu mengulurkan khimar, menutup kepala mereka sehingga menutupi dada dada mereka. Nah kalimatnya sama, kata-katanya sama. Khamar, khimar asal katanya, hurufnya sama. Maknanya khamar itu sesuatu yang menutupi kepala. Kalau dalam istilah minuman keras, khamar itu mayuhomirul akla yang menutupi akal. Seperti jilbab menutupi kepala, kepala. Tertutup akalnya, tidak bisa lagi akalnya itu berfungsi. Makanya dinamakan khomar. Minuman, makanan yang bisa menghilangkan fungsi akal, membuat seorang itu mabuk, tidak sadar apa yang dia lakukan lagi. Itu disebut khomar. Kullu muskirin khamrun Wakul khamrin haram kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram apapun bentuknya bisa berbentuk minuman bisa berbentuk biji-bijian bubuk dedaunan serbuk cairan dan lain segala macamnya makanan selama efeknya sama yaitu me, uh, merusak fungsi akal membuat dia mabuk hilang akal tidak sadar dengan apa yang dilakukannya dengan disertai dengan perasaan nikmat dan lezat, ini dia mabuk. Awas pada itu, hilang fungsi akal dengan disertai perasaannya nikmat. Karena berbeda dengan pingsannya. Pingsan hilang juga fungsi akal, tapi kan tidak nikmat, tidak terasa apa-apa. Kalau orang mabuk itu disertai dengan perasaan nikmat, lezat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan khamar sebagai induk kekejian. Beliau berwasiat kepada sahabat Mu'ad agar menjauhi khamar. Karena khamar itu adalah induk kekejian fahsyah atau keburukan. Kenapa? Karena yang bisa mencegah kita melakukan keburukan selain agama adalah ah, akal kita, akal sehat. Oleh karena itu anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk disebut mumayyiz. Akil bisa membedakan baik dan buruk. Akal yang membedakannya. Selain syariat. Kebalikannya, sebagaimana Khomar dinamakan induk kekejian, maka sholat disebut umul ibadah. Khomar umul khobaib, induk kekejian, Sholat adalah umul ibadat, induk segala ibadah. Kenapa? Karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan dan mungkar. Minuman keras menganjurkan, mengajak induk segala perbuatan keji dan mungkar. Khamar, miras, apapun bentuknya adalah perkara yang merusak. Oleh karena itu, Ketika Rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah menegaskan pengharamannya, diakhiri oleh Allah ayat itu innahu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras lalu disebutkan perbuatan-perbuatan yang lain itu ada judi dan dan beberapa jenis lagi perbuatan sesungguhnya itu adalah najis kotor min amali syaitan. Perbuatan syaitan yang menumbuhkan permusuhan, pertikaian, pertumpahan darah, kejahatan, maksiat, dan segala macam. Seseorang apabila dia sudah mampu, kecanduan dia akan rela melakukan apa saja demi memuaskan keinginannya itu. Mencuri kata orang tua, bahkan terkadang membunuh, memperkosa, merampok, melakukan apa saja. Ini dampak-dampaknya maka disebut sebagai umur khabair dan negeri kita sedang dalam kondisi darurat miras minuman keras obat-obatan narkoba yang sudah merasuki kehidupan sampai level paling bawah anak-anak dicakup dari kota sampai ke desa orang berpendidikan, orang yang berkedudukan. Semuanya sekarang dalam kondisi yang bahaya. Ada kesengajaan, ada misi, ada kelalaian. Semuanya menjadi problema yang harus kita hadapi. Misi kesengajaan orang-orang tertentu untuk menghancurkan umat ini dengan sengaja menyebarkannya di tengah umat Islam karena dia tahu itu adalah umur khabair. Apabila satu generasi atau satu bangsa sudah dirasuki oleh perkara-perkara yang mengamukkan tadi, minuman keras dengan segala jenis obat-obatannya, kemudian wanita, kalau itu sudah merasuki suatu umat, maka tidak ada kekuatan Sekarang minuman keras, seorang bidu wanita, penari, habis umur, habis generasi, maka tidak bisa diharapkan. Maka wajib kita terus menjaga keistiqomahan dalam menuntut ilmu dalam berdakwah mengadakan kajian-kajian, membentuk lembaga-lembaga pendidikan, menyebarkan dakwah dalam kepada segala kalangan. Agar apa? Agar mengembalikan umat ke jalan yang benar. Wasiat yang kelima. Iya wa iya kawal ma'siyah jauhilah waspadailah olehmu olehmu maksiat fa inna bil maksiati halla sakhatul sakhatullah karena sesungguhnya dengan maksiat maka halal kemurkaan Allah artinya disebabkan maksiat seseorang akan dimurkai akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. hala bisa bermakna turun, nazala, turun ke muka Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Menimpa pelakunya atau orang-orang yang di sekitarnya. Jauhilah olehmu, olehmu maksiat walaupun sangat kecil, walaupun hanya satu kata. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda لن يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري ستموت seorang hamba dia berbicara dengan satu kata saja yang mungkin dia tidak sepele, tetapi membuat Allah Satu kata itu telah meninggikan derajatnya di sisi Allah. Dan bisa jadi seorang hamba itu melontarkan satu kata yang tidak dia pedulikan. La yulqilaha habalan Tidak dia pedulikan, dia anggap remeh, dia anggap sepele. Tapi satu kata itu menyeretnya, mencampakkannya ke dalam neraka jahannam karena menyebabkan Allah Allah murka. Jangan anggap remeh. Dalam hidup kita ini, saudaraku, kita tidak pernah tahu apa yang membuat kita sebenarnya masuk ke dalam surga? Apa yang membuat kita bisa terjerumus ke dalam neraka? kan? Anda <clears throat> wanita itu, laki-laki itu, dia tidak pernah tahu sebelumnya bahwa ketika dia membuangkan duri dari jalanan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Saudara. Saudari, wanita itu dia tidak tahu, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Kalau atau bahwa ketika dia memberikan wanita itu, memberi minum air yang kehausan maka Allah mengujinya dan mengampuni dosa-dosa dia tidak pernah tahu sebelumnya. Demikian, Dia hanya satu hari dalam kehidupan kita. Satu saat dalam kehidupan kita. Yang tidak kita sadari. Wanita itu tidak tahu. Sebelumnya. Ketika dia mengikat kucingnya dan tidak memberi makannya, tidak pula melepaskan dan membiarkan mencari makan, menyebabkan dia menjadi masuk neraka. Dia tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Hati-hati. Nah, jangan pernah remehkan maksiat. Sebagaimana jangan pernah anggap enteng kebaikan. Karena bisa jadi ini kita anggap remeh itu itu yang menyelamatkan atau membahayakan membahayakan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ما يتبين فيها يدل بها في النار أبعد مما بين المشرق Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang dia tidak tabayun, tidak dia teliti, tidak berhati-hati padanya, Namun dia tergelincir masuk ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Allah. Jadi hati-hati kita menjaga lisan kita yang maksiat itu sekecil apapun. Wasiat yang keenam. وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس Dan janganlah engkau lari dari medan tempur, medan perang, sekalipun manusia semuanya binasa. Jangan engkau jadi pengecut, jangan engkau meninggalkan medan juangmu. Di dalam Islam, ketika misalnya manusia, kaum muslimin sedang berjihad, bertempur menghadapi musuh-musuhnya. Ketika itu, haram hukumnya, prajurit muslim lari meninggalkan medan perang harus dia juga teguh, kokoh, terus berperang. Walaupun orang-orang sekelilingnya habis, binasa. Seorang mukmin adalah pemberani. Pendahulu-pendahulu kita adalah para pejuang yang pantang mundur berjuang mengharapkan syahadat. Ini kalau di medan di medan perang. Dan lari itu dianggap dosa besar kecuali ada uzur syar'i. Misalnya lari dari medan perang itu untuk taktik dan strategi. Punya Al-Quran saya ada agak lupa ayat punya Al-Quran. Kecuali larinya itu untuk strategi. Kemudian setelah itu maju lagi berperang. Ketika itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang Fala tuwalluhumul adbar Jangan kalian berputar arah, berpaling Menghadapkan punggung-punggung kalian kepada mereka Lari dari medan perang Waman wahai yuwallihim yaumaidin duburahu barang siapa yang ketika itu medan perang berpaling lari meninggalkan medan perang menampakkan memperlihatkan punggung-punggungnya kepada musuh kecuali illa mutaharifan liqitalin atau mutahayyizan ila fi'atin kecuali dia mundur lari untuk taktik peperangan atau untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Faqad ba'a bi Allah. Barang siapa yang lari tanpa alasan itu, sungguh dia telah bersiap-siap mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam dan tempatnya adalah neraka jahannam wa bisam Atau yang ketiga kecuali tadi kan kecuali disebutkan di situ kecuali untuk taktik atau bergabung dengan pasukan lain. Taktik seperti e, eh, perbuatan sebagian kaum muslimin seperti di zaman e, Khalid bin Walid untuk takut perang mundur. Sebagian pasukannya mundur. Setelah mundur, disuruhnya mundur meninggalkan medan perang dari kejauhan mereka membuat uh, seolah bergerak lagi maju dan menerbangkan debu-debu yang banyak dan kejauhan seolah ada bala bantuan datang. Sehingga musuh ketakutan, wah datang bala bantuan yang baru. Padahal itu pasukan yang disuruh mundur oleh Khalid bin Walid setelah jauh meninggalkan pasukan suruh balik lagi dan mereka buat debu-debu berterbangan dari kejauhan nampak seperti pasukan yang besar. Sehingga musuh berpikir sekian kali, lalu akhirnya melonggarkan kepungannya dalam perang Mu'tah. Maka Khalid bin Walid bisa menyelamatkan sisa-sisa pasukannya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga dibolehkan ketika ternyata jumlah pasukan musuh jauh lebih besar berkali lipat daripada pasukan kaum muslimin dan kalau dipaksakan akan terbunuh dan melemahkan akan banyak yang terbunuh atau habis pasukan kaum muslimin sehingga melemahkan kekuatan kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid menyelamatkan kaum muslimin. Dia padukan dua tujuan itu. Nah, alasan ini keringat diberikan keringanan oleh Allah di dalam surat yang lain. Dalam ayat yang lain masih di surah Anfal juga. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah berikan keringanan kepada kalian. Karena alasan dan tujuan tadi. Jadi wasiat ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang mukmin yang pemberani. Melatih diri kita, mental kita dengan akidah, diri kita, fisik kita dengan kekuatan, kesiapan diri kita untuk terpanggil kapanpun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketujuh. Wa idza asaban nas mutalun atau mautun fathbut apabila kematian mutan mutan itu mutan itu maksudnya wabah taun wabah penyakit yang berbahaya mematikan dan berdular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada dia dan apabila manusia ditimpa oleh wabah penyakit yang mematikan dan menular wa anta fihin dan engkau berada di tengah-tengah mereka fasbut tetaplah di tempat itu jangan pergi meninggalkan tempat itu ini sesuai yang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain, wa idza waqa'at ta'unu bi baladin wa antum fihi fala takhruju minhu wa idza waqa'a bi baladin wa fihi fala tadkhulu ilaihi apabila wabah ta'un penyakit yang berbahaya dan mematikan menular menimpa suatu negeri dan engkau kalian berada di negeri tersebut jangan keluar dari negeri itu dan jika terjadi di suatu negeri kalian tidak berada di negeri itu jangan masuk ke negeri itu tujuannya apa agar membatasi penyebaran penyakit itu dan tidak membahayakan kaum muslimin lain. Istilahnya kalau sekarang karantina, karantina. Makanya orang-orang yang penyakit luar sekarang ada tempat di karantina secara khusus. Dilarang dia berbaur atau orang berbaur langsung dengan dengan dia agar tidak terkena wabah penyakit itu. Nah, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dia mendengar wasiat petua-petua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadikan itu darah dagingnya. Dia mendengar itu bukan sebagai hiburan, tetapi untuk diamalkan, di dipegang tubuh. Dan itu terjadi pada diri dia di Syam. Di masa dia, di setelah Abu Bakar wafat, dia berada di Syam. Di zaman Abu Bakar sebenarnya dia sudah minta izin untuk berjuang di Syam. Sampai di zaman Umar. Lalu dia menjadi gubernur di sana. Di Syam. Kemudian di zaman Umar, negeri Syam ditimpa wabah taun, penyakit tadi. Sehingga setiap yang terkena sakit itu sehari tidak sampai sehari dia langsung mati. Menular cepat. Mu'ad ada di situ. Umar mendengar itu. Syam sedang dilanda taun, maka dia berkirim. Dia ingin menyelamatkan Muat. Dikirimnya surat lalu dia sebutkan di situ wahai Mu'ad sampai surat ini segera engkau menghadapku karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu. Mu'ad tahu tujuan kemarin untuk menyelamatkan dia, dia tidak mau. Karena Rasulullah sudah memesankan kepada dia agar dia tetap di tempat itu. Dibalasnya, wahai yang Amirul Mu'min saya sudah tahu apa tujuan engkau memanggilku. Maka dia memilih tetap bersama kaum muslimin di tempat itu. Sampai akhirnya beliau wafat karena penyakit tahun tadi. Dan di dalam hadis lain yang disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahih Al Jami diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu bin Humaid dari Jabir bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al-faru min at-ta'un kal-fari min al zahab wa sabiru fi kas-sabiri fi zahab Orang yang lari dari ta'un seperti lari dari medan perang dengan orang yang bersabar terhadap taun seperti orang yang sabar dalam medan perang. Jadi lari dari taun itu termasuk dosa, dosa besar juga. Wasiat yang kedelapan. Wa anfit ala iyalika min taulika. Dan nafkahilah, berilah nafkah iyal. Iyal itu orang-orang di bawah tanggungan istri dan anak-anak. Berilah nafkah kepada istri dan anak-anakmu sesuai dengan kemampuanmu. Min taulika, taul itu kelapangan. kemampuan. Ini perintah kepada para suami untuk tidak bakhil dan pelit serta tidak berlebih-lebihan pula dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan memuji Seseorang yang berinfak kepada keluarganya antara berlebihan dan sulit. Tidak mengurangi hak keluarganya, tidak pula berlebihan memperturutkan apa saja yang diinginkan oleh anak dan istrinya. Minum dulu kesempatan minum. Dulu. Uh, eh, mohon perhatian kepada seluruh jemaat Eh, panitia mengabarkan bahwasanya ada mobil Pajero dengan BM 1663 1663 uh, dimohonkan untuk dikeluarkan sebentar uh, karena mobilnya menghalangi jalan. Ya, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما dan orang-orang yang apabila dia berinfak lam yusrif, dia tidak melampaui batas. Jadi jangan apa saja yang diinginkan oleh anak karena sayang, cinta, ini cinta buta namanya. Diberikan, minta HP diberikan. Kan sudah zamannya sekarang. minta uh, berikan paket internet berikan daripada dia main di warnet biarlah main di rumah itu sama saja daripada dia main lumpur di sana main lumpur di sini daripada dia main neraka di sana main neraka di di rumah sama saja anak ingin anak perempuan ingin kuliah kemana-mana tapi tidak diiringi oleh mahram, tidak pakai eh, menutup aurat, campur baut diperturutkan juga. Istri tidak berjilbab, apa yang diinginkannya diperturutkan juga. Jangan semuanya diperturutkan. Ini melampaui batas. Apa saja yang diminta diberikan, malah kita membunuhnya, merusaknya. Lam yusrifu tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Walam yaktu tidak pula pelit. Jangan pula akhirnya kurang pula ter, uh, tidak terpenuhi pula kebutuhan istri sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang wanita. Kebutuhan anak, anak-anak butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh pendidikan. Maka berjuanglah untuk itu. Dan setiap yang kau infakkan kepada anak istrimu menjadi sedekah. Bernilai sedekah sampai satu suap yang kau suapkan kepada istrimu itu adalah sedekah. Tapi itu sudah jarang engkau lakukan wahai saudara aku Itu awal-awal malam pertama aja, pengantin baru aja itu. Setelah itu nggak ada lagi suap-suapan. Udah jarang sedekah. Dari Sa'id dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha sesungguhnya tidaklah sesungguhnya engkau tidak berinfak satu infak saja yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah melainkan kau akan mendapatkan pahala atasnya hatta mataj'ala fi fami ra'atik sampai makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu itu juga sedekah dapat pahala Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari wasiat yang kesembilan kita persingkat Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muaz, "Wala terfa'anhum asoka adaban." Dan janganlah engkau membuang tongkatmu dari mereka dalam rangka mendidik mereka. Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat menjelaskan memerintahkan dan menganjurkan kita untuk menggantung cambuk di rumah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani an li'alliqu as-sawta haitsu yarahu ahli al-bait fa innahu adabun lahum ya gantungkanlah oleh kalian cambuk di rumah kalian sehingga nampak oleh keluarga, oleh anak istri kalian. Sebagai bentuk adab atau mendidik, mengajar mereka. Gantung, kamu pukul lagi sembarang anda. Anak-anak kan takut ya. Sehingga dia tahu tidak bisa sembarangan. Rumah ini ada pemimpinnya, ada ayahnya. Masalah agama ini tidak boleh sembarangan. Pada orang tua tidak boleh sembarangan. Ya. Tapi di zaman sekarang ini zaman yang semuanya dianggap melanggar HAM. Sehingga akhirnya menjadi latah. Islam melarang kita memukul melampaui batas atau yang berbentuk siksaan, ada. Tetapi Islam membolehkan kita menggunakannya dalam rangka pendidikan jika memang itu dibutuhkan. Sekarang kalau guru aja takut sama murid-murid kan. Dulu biasa saja anak dicubit, apa sekarang yang sembarangan. Akhirnya anak-anak tidak punya guru-guru tidak punya wibawa. Memang banyak guru-guru sekarang tidak pantas menjadi guru sehingga tidak berwibawa. Ditambah lagi dirongrong oleh isu-isu HAM tadi. Melanggar hak-hak asasi anak kekerasan di rumah tangga dan segala macamnya. Padahal di dalam Islam ada keseimbangan dalam hal ini. Kita dilarang menyiksa dan mengajak keluarga kita dengan pukulan atau sesuatu yang menyakiti, menzaliminya, tetapi kita dibolehkan juga dalam rangka mengajarkannya. Lihatlah di dalam Al-Quran, wanita yang musuh, durhaka kepada suaminya, jika tidak mau menerima nasihat, diingatkan, pisah ranjang juga tidak memberikan pelajaran kepada dia. Boleh suami memukulnya. Tapi tidak pukulan di muka, di wajah dan di tempat-tempat yang berbahaya. Ini untuk mengingatkan dia, menyadarkan, menyadarkan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna," lihat Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna dan istri-istri kalian yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, beri mereka nasihat. Tidak mempan wahjuruhunna fil madaji. pisah ranjang dengan mereka. Mana tahan suami sekarang? Karena istri sekarang lebih bangga lagi. Pisah ranjang ah, merasa hilang. <laughs> Tidak mempan wahjuruhunna. Pukul mereka. Namun begitu, di sisi lain Islam juga mengajarkan kita untuk bersabar. Jangan cepat marah. Jangan menjadikan rumah kita itu sebagai camp militer. Bentakan, teriakan, hardikan, cacian, makian. Suara yang keras, pukulan, tidak, tidak. Harus ada keseimbangannya di situ. Oleh karena itu, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zam, Zum'ah bin Zam'ah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di dalam khutbahnya menyebutkan tentang wanita hak-haknya Rasulullah bersabda dua ahadukum fayadlidu imro'atahu jaldal abdi ada salah seorang dari kalian yang sengaja mencambuk istrinya seperti mencambuk seorang budak fala allahu yudajimuha min akhir yaumih padahal bisa jadi di akhir harinya di penghujung harinya di malam harinya dia menggauli istrinya itu tentu tidak tidak pantas dilakukannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadribu ima Allah, jangan pukul budak-budak hamba-hamba, jangan pukul imam Allah, hamba-hamba Allah yang wanita." Kalau laki-laki itu Abdullah, ibadullah. Kalau perempuan Amatullah atau imam Allah. Suatu ketika Umar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar datang. Umar mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Da'inna nisa ala azwajihinna Wahai Rasulullah sekarang para istri Para wanita sudah lancang terhadap suami-suaminya Berani membangkang kepada suami-suaminya Apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Rasulullah rahmatalahun nabi tarbihinna Rasulullah beri keringanan izin Untuk memukul istri-istri yang berhak itu Setelah itu banyak wanita-wanita datang. mengunjung datang mengadu ke istri-istri Rasulullah SAW kena pukul sama suaminya. Satu ini juga kena pukul sama suaminya. Banyak yang datang ke rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW mengadukan suami-suami mereka. Sampai kepada Nabi yang mulia SAW. Beliau pun bersabda dalam hadis Ibn Majah dan Abu Dawud. Laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un kathir. Telah berkeliling ke rumah-rumah istri-istri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak wanita yaskuna azwajahunna mengadukan suami-suami mereka karena suami-suami ini ketika mendapat istri rupanya sembarangan pula main pukul. Laisa ulaika bikhiyarikum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mereka itu yang dikadukan oleh istri-istri mereka itu bukan orang-orang terbaik di antara mereka. Jadi hmm, maksud Rasulullah mengizinkan memukul itu bukan pula bertindak semena semena-mena. Jadi Islam mengajarkan seimbang dalam hal ini. Tidak menzalimi, tetapi tujuannya adalah mendidik. Nasihat yang berikutnya, wasiat yang terakhir, yaitu yang sepuluh. Wa akhidhum fillah. Wa akhidhum fillah. Akhid itu takut-takuti. Dan takut-takutilah mereka. Maksudnya, beri mereka peringatan. Ingatkan mereka agar jangan menyelisih perintah-perintah Allah, jangan melanggar larangan-larangan Allah. Beri mereka peringatan dengan nasihat, beri mereka peringatan dengan pengajaran, beri mereka peringatan dengan mengajak kepada akhlak yang mulia, beri mereka peringatan untuk mengajarkan agama Allah. Wa akhidhum fillah. Kewajiban kepala rumah tangga untuk mengingatkan istri dan anak-anaknya agar takut kepada Allah. Beri mereka peringatan, buat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mengajarkan agama, caranya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang ayah tidak boleh takut untuk mencegah kemungkaran pada anak-anaknya, untuk memerintahkan mereka pada kebaikan. Seorang suami tidak boleh takut untuk menegakkan Islam, menegakkan syariat Allah di dalam di rumah tangganya terhadap istrinya, memerintahkan dia berhijab, melarang dia keluyuran keluar, mengingatkan dia untuk menjaga sholat, mempelajari ilmu agama, tunduk patuh kepada suami, mendidik anak-anaknya dengan benar. Ini kewajiban suami mengingatkan ini. Ini dia makna juga makna kamu ahli nar. Dan ini juga bagian dari makna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi setiap kalian, kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin dan seorang orang laki-laki. Pemimpin di tengah ahlul bait, di tengah keluarga. Jam 9 kurang sedikit, Alhamdulillah selesai juga akhirnya 10 wasiat ini. Walaupun dipersingkat penjabarannya, tetapi insya Allah itu sudah cukup untuk mengingatkan dan menambah ilmu kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab silakan pertanyaan pada malam hari ini dengan tulisan. Kalau tadi sore bisa langsung, sekarang karena banyak dengan tulisan. Tulis dan ajukan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim kita saya ditinggal suami tanpa ada kata talak. Selama ditinggal tidak diberi nafkah untuk saya dan anak. Namun sekarang beliau mendekati saya kembali. Jujur saya masih menyayangi beliau. Kesetiaan seorang wanita menurut syariat bagaimana ya? Ustaz bolehkah kami berhubungan kembali layaknya suami istri atau harus tidak kabul lagi untuk bisa bersama kembali? Pertama, harus Anda pertegas lagi ketika dia meninggalkan Anda, ada tidak dia mentalak Anda? Ini yang harus diperjelas lagi. Coba merenung, ingat, ada, ada. Barangkali setelah dia jauh mungkin dia bisa mengirimkan pesan talak. Atau berapa, berapa lama dia meninggalkan Anda? Seminggu. Biasa itu. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Nah, ada tidak dia mentalak Anda selama itu? Tidak ada. Baik. Yang kedua, ada tidak? Ada tidak Anda menghuluk dia? Menggugat cerai dia? Nah, misalnya mengurusi keadilan atau langsung Anda kembalikan mahar kepada dia karena dia sudah tidak menunaikan hak-haknya lagi dan Anda tidak ridho dan dia menerima mahar Anda ketika Anda meminta hulu. Sudah terjadi. Jika itu tidak ada dan dia tidak pernah menceraikan dan Anda pun tidak pernah menggugat cerai dia dan Anda memaafkan dia, ridho maka kalian masih suami suami istri. Kalau ternyata Anda udahlah selama ini tidak dinafkahi sudah saya ridho. Maka kalian masih suami, suami istri masih ada dalam ikatan pernikahan karena belum ada yang merusak atau melepaskan buhul-buhul cinta tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalian bukan karena nafsu tetapi benar-benar karena tanggung jawab amanah di hadapan Allah Azza wa ini ada pertanyaan tetapi saya membacanya malu. Mungkin apalah terlalu vulgar. Jadi saya tidak baca. Ya. Terlalu vulgar, terlalu miris, terlalu menakutkan mungkin. Seram bagaimana saya tidak bisa bacanya. Maaf bagi yang bertanya. Mungkin secara pribadi saja bertanya. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa kita baca. Ada pertanyaan-pertanyaan itu malah tidak baik dibacakan. Bagaimana kita mengerjakan sholat di luar waktu lebih kurang setengah jam? Apa maksud di luar waktu lebih kurang setengah jam? Misalnya, waktu zuhur itu dari jam 12.30 sampai jam 15.45 misalnya. Anda kerjakan misalnya jam 2. Ini masih di waktunya, masih waktu sholat zuhur. Ya, Anda tidak dianggap meninggalkan sholat. Hanya saja Anda tidak mengerjakannya dengan berjamaah, berjamaah. Itu saja. Sholat Anda apa? Kalau Anda tidak ada uzur meninggalkan jamaah, Anda berdosa meninggalkan jamaah, jamaah. Itu saja. Tapi kalau yang Anda maksud itu meninggalkan sholat setengah jam di luar waktu, datang waktu asar, zuhur tadi tidak juga Anda kerjakan. Setengah jam sudah itu baru Anda kerjakan zuhur. Nah, jadi baru setengah jam di luar waktu. Saya jelaskannya agar jangan salah paham mengira sholat itu tempat pada waktunya harus misalnya di masjid. Kalau dia tidak sempat mengerjakan masjid di luar itu berarti tidak sah. Nah, waktu sholat zuhur itu kan ada waktunya. Selama dalam waktu itu dikerjakan masih masih sah. Dengan alasan pekerjaan nggak ada alasan pekerjaan meninggalkan sholat kecuali pekerjaannya itu darurat sebagai penjaga keamanan. Ini berbeda. Penjaga keamanan itu menyangkut maslahat umum. Maka mungkin dia tidak bisa berjamaah atau harus bergantian dengan jamaah atau terpaksa kondisi sangat berat dia harus menjamak antara dua sholatnya. Jadi kalau tidak terlalu darurat ngapain? Dia bisa gantian dengan temannya kalau security pun. Atau dengan alasan tertentu dokter misalnya. Dokter ahli bedah sedang operasi atau yang sedang operasi. Dia sedang bekerja terpaksa akhirnya habis waktu sholat itu tinggal keluar waktu sholat setengah jam sudah itu baru dia bisa kerjakan. Ini kan darurat. Dan kondisi-kondisi seperti itu dia bisa menjamak sholat sebenarnya. Dia jamak sholatnya karena Rasulullah SAW mengajarkan kita itu menjamak sholat jika memang dibutuh dibutuhkan dalam kondisi darurat walaupun bukan safar. Dengan alasan pekerjaan atau kerjaan kita ditunggu orang, mana yang harus kita lakukan? Ditunggu orang. Kalau minta tanda tangan, dia sholat ini pasti ditunggu orang juga nggak ada masalah. Sholat aja biar dia nunggu. Kalau perlu aja dia sholat dulu, Pak. Sholat dulu ayo. Nanti baru saya kerjakan. Selesai. Sekalian berdakwah kepada kepada dia. Apakah penyakit taun juga termasuk seperti demam berdarah atau seperti flu burung? Kalau demam berdarah tidak. Ya, tidak itu tidak termasuk. Karena dia tidak menular karantina pula tidak ya. Kalau flu burung itu termasuk penyakit menular yang berbahaya, makanya dikarang di karantina. Orang demam berdarah nggak ada di karantina. Ya. Dan penyakit taun itu yang mewabah mematikan dalam jangka yang cepat dan sangat berbahaya. Tidak bisa diobati. Maka tidak boleh dia keluar dari kawasan tersebut. Dijelaskan oleh para ulama penyakit taun yang menimpa di Syam waktu itu semacam penyakit yang menimpa di perut. Enggak apa-apa namanya zaman itu. Sehingga perut menjadi gembung, besar, dalam waktu yang singkat mereka mati. Mungkin waktu itu tidak ada pengobatannya. Ya. Dalam sehari itu satu keluarga bisa mati. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan takut kuala? Kuala itu apa? Bisa ada yang bisa jelaskan kuala itu apa? Hah? takut masa depannya nanti akhirnya jatuh kepada dia perbuatan tersebut. Wah, menganggapnya sial gitu ya. Kalau saya larang dia, nanti bisa jadi dia tergelincir di situ. Iya kan? Lalu akhirnya sudahlah saya tidak beramar baru naik mungkar. Ini alasan yang tidak benar. Itu sama dengan orang juga, adalah saya nggak usah belajar aja lah nanti daripada saya juga akhirnya tergelincir melanggar. Nah ini lebih parah lagi Orang yang belajar menuntut ilmu Atau orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Dia sudah dapat kebaikan Kalau dia tergelincir melakukannya Dia sebagai manusia dia bisa bertobat Orang ini dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar Sudah berdosa Dia mampu Kemudian tergelincir lagi Berapa kali dosa Lebih banyak dia daripada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Jadi tidak ada alasan tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar Dengan alasan nanti saya juga bisa salah Ya, Ketika syariat amar ma'ruf yang mungkar itu ditegakkan, tidak ada syarat harus sempurna keimanan seseorang, harus sempurna ilmu seseorang, harus bersih dari dosa dan salah. Tidak. Umum untuk seluruh kaum mukminin, man aminkum minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, tidak ada syarat-syarat di situ. Falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Fa in lam Jika tidak sanggup, merubah dengan tangan dengan lidah. Fa in lam jika tidak sanggup juga mengingkarinya dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Itulah keimanan yang paling yang paling lemah. Ini umum untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar pada diri pada dirinya. kita Insya Allah hitungan beberapa bulan lagi saya mau walimah. Masih lama itu. Beberapa bulan lagi masih lama. Entah jadi kita tidak. Mudah-mudahan jadi insya Allah. Dalam hitungan beberapa bulan lagi saya mau walimah. Ana dan calon sudah berbicara. Kadang saya, kadang anak lain. Ana dan calon sudah berbicara untuk memakai cadar. Silahkan. Akan tetapi orang tua Ana pada awalnya terima dan Ana sudah jelaskan ke orang tua Ana. Akan tetapi kemarin Ana teleponan dengan orang tua Ana. Orang tua Ana menasihati kalau bisa istri Ana jangan bercadar. Yang Ana tanyakan apakah Ana tetap melaksanakan eh, apa ini? Cad, eh, melaksanakan melaksanakan paksa cadar istri anak atau dengarkan kata orang tua anak. Anak takut kalau melanggar perintahnya anak durhaka. Sebenarnya kalau mau menikah, kenapa sih bahas-bahas masalah cadar kepada orang tua? Karena antum buat kesepakatan-kesepakatan dengan orang seperti itu dan disampaikan kepada orang tua, akhirnya jadi masalah. Cuma tidak usah dibahas itu, yang penting nikah. Dia seorang mukminah sudah selesai. Wanita baik-baik, nggak usah. Uh, nanti syaratnya harus pakai cadar. Istri saya, mak, pak, Insya Allah kita cadar ya. Begini. Nah, usah jelaskan. Kalau nanti sudah menikah itu urusan Anda sebagai suami. Sekarang belum menikah. Orang tua Anda masih punya wewenang kuat untuk mengatur Anda. Makanya. Sekarang jadi berarti ya kan? Susah kan? Iya. Kenapa harus itu pula yang dibahas-bahas kepada orang tua? Biarkan itu nanti urusan Anda dengan istri Anda. Sekarang juga biarlah Pokoknya apa kata orang tua diamkan saja. Saya tidak oh ya diam aja. Tidak usah dibantah-bantah, tidak usah dibalas-balas. Diam saja. Kalau sudah menikah nanti itu urusan Anda dengan istri Anda. Dia kan istri Anda, Anda yang lebih berwenang daripada orang tua orang tua Anda. Anda yang akan mendidiknya, Anda yang diperintahkan menjaganya dari dari api neraka. Tidak usah pikirkan stres, tidak usah. Tenang saja, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua yang menekankan, pokoknya besok jangan sampai istri Anda bercadar ya iya. Dia ada. Nah, ingatkan kepada calon istri Anda juga untuk mensikapi perkara itu dengan bijak. Tidak perlu berdebat dengan orang tua, berbantah-bantahan, nggak ada gunanya. Ya, orang tua Anda mungkin belum mengaji, belum belajar. Anda sudah belajar, maka Anda harus banyak berlapang dada. Ustaz kita dilarang lari dari medan perang. Lalu bagaimana dengan orang yang mengungsi meninggalkan kampungnya? Apa itu diperbolehkan Ustaz Orang itu ikut perang atau tidak? Yang dimaksudkan orang ikut perang. Kalau yang mengungsi itu dia tidak ikut, tidak ikut perang. Yang dimaksud itu adalah orang yang ikut berperang. Biasanya di dalam obat mengandung alkohol yang berfungsi sebagai pelarut bahan aktif obat dalam jumlah sedikit. Terus tidak ada pertanyaannya di sini. Apakah alkohol oh di atas kali Apakah alkohol termasuk khamar? Sekarang Anda minum obat itu mabuk enggak? Banyak-banyak minum obat batuk misalnya ya, mabuk enggak? Walaupun banyak Anda minum, enggak mabuk kan? Kalau enggak mabuk dia berarti dia tidak termasuk khamar. Tapi kalau Anda minum misalnya sebotol itu mabuk Anda itu khamar. Hah? Overdosis ya, paling sakit dia, tewas dia mungkin atau pingsan dia, mabuk dia. Nah itu bukan bukan mabuk. Yang mabuk itu adalah hilang fungsi akalnya dengan disertai perasaan nikmat, lezat sehingga dia menghayal dan segala macam. Itu dia mabuk. Alkohol satu botol Anda minum mabuk atau mati. Mungkin bisa tewas dia atau sakit dan segala macam. Berarti bukan alkohol yang koma Ya. Nah, maka obat-obatan parfum yang ada alkohol itu tidak ada masalah, tetapi lebih baik, lebih selamat kita cari yang tidak mengandung alkohol. Ini saya jelaskan untuk menjelaskan hukum syar'inya. Karena banyak orang mengira alkohol itulah dia khamar. Padahal alkohol itu baru bisa dia menjadi khamar setelah bercampur dengan senyawa-senyawa lain dalam proses proses tertentu. Baru dia menjadi menjadi khamar. Karena alkohol itu juga terdapat dalam kandungan-kandungan makanan tertentu, tapi dia tidak memabukkan. Dan itu ada alkohol yang juga bisa diurai dari makanannya itu, dari kandungannya itu. Jadi bukan alkohol itu yang kha, yang khamar. Ustaz bagaimana cara atau metode untuk mengajarkan anak agar mau menghafal Al-Quran terutama anak-anak yang berusia di atas 5 tahun jika orang tua ingin mengajarkannya sendiri harus dari anda dahulu dimulai jika Anda ikut menghafal Al-Quran, anak akan bersemangat menghafal Al-Quran. Jika anak setiap hari di rumah melihat Anda rajin membaca dan menghafalkan Al-Quran, anak juga akan ikut bersemangat. Bagaimana Anda ingin mengajarkan anak hafal Al-Quran, Anda jarang membaca Al-Quran. Harus dimulai. Anak akan termotivasi ketika melihat ayahnya, ibunya. Ketika melihat ayah dan, dan ibunya. Jadi jika anak anda, jika anda, alhamdulillah, dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran walaupun berat, dan ingin anak anda menghafal Al-Quran, berapa umur anak anda? Apakah sudah bisa mengikuti atau belum? Kalau anak anda sudah bisa mengikuti apa yang anda ucapkan, talkinkan dia. Mulai dengan talkin, mentalkinkan dia. Talkinkan surat-surat pendek dahulu, sehingga terbiasa di lidahnya. Dan ajak dia merujuk. Tidak apa-apa kalau untuk latihan, belajar mengulang membaca bersama dengan anak tidak apa-apa. Seiring dengan umurnya, perkembangannya ketika dia sudah meningkat umurnya, sudah mulai bisa belajar membaca Al-Quran, dan dilihat anak-anak itu nanti pas yang menghafal dilihat apakah anak ini masih perlu ditalkin atau sudah bisa diberi beban dengan membaca Al-Quran dan menghafalkan hafalan tertentu. Nah kita harus bisa membedakan itu. Intinya Anda harus rajin mencari informasi, belajar, misalnya membaca buku-buku sumber-sumber yang menjelaskan bagaimana metode menjadikan anak suka menghafal Al-Quran. Dengan anak-anak haruslah dengan metode yang menyenangkan, tidak membebankan mereka. Jangan dipaksakan banyak-banyak. Yang penting mereka hafal, senang, dan berkeinginan untuk menambah ilmu. Kalau anak anda sudah memiliki perbendaharaan hafalan sampai 3 juz, 4 juz, 5 juz, dia semakin semangat nanti dia semakin bersemangat dan berikan hadiah-hadiah penghargaan-penghargaan setiap dia selesai menghafal satu juz sehingga membuat dia semakin semakin bersemangat untuk menghafalkannya dan lebih baik e, menyerahkannya kepada guru yang mampu mengajarkannya jika anda tidak sanggup untuk mengajarkannya dengan Allah meyakini wujud kita atas wujud Allah. Menurut ulama tasawuf itu adalah halus, halusnya syirik. Bagaimana, bagaimana pandangan Ustaz dalam masalah ini? Jelaskan kepada saya meyakini wujud kita di atas wujud Allah itu apa maksudnya? Karena saya tidak tahu apa maksud perkataan ini. Nanti saya jelaskan. Ha? Ya saya tahu itu orang terikat. Yang bertanya maksud perkataan ini. Ya, agar kita tidak salah menjawab nanti terjebak dalam menjawabnya. Nah, tujuannya dan maksud wujud kita di atas wujud Allah apa? Karena jawaban sesuai dengan pertanyaan. Yang paling paham maksud tentu penanya, silakan. Apa? Nanti kita jelaskan pandangan kita. Kalau masalah sehalus-halus syirik, hmm, siapapun Rasulullah saw sudah menjelaskan, ya syirik yang paling halus itu bahkan lebih halus daripada uh, jalannya semut menjadi bin namal jalannya semut bayangkan semut seringannya itu bagaimana halus langkahnya ada syirik yang lebih halus daripada itu yaitu ria nah, itu syirik yang paling halus lalu kalau ada orang lain selain Rasulullah SAW menjelaskan ada syirik lain yang lain yang lebih halus daripada itu maka tentu kita lebih menerima perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada siapapun. Meninggalkan sholat asar batas apa itu? Ya? Apa ya? Bisa bantu baca? Batal ya? Batal batas-batas anggapnya apa ya hari itu saya atau hari itu saja oh gitu meninggalkan sholat asar batal amalnya hari itu saja atau termasuk hari sebelumnya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ulama berbeda pendapat dalam masalah ini jumhur mayoritas ulama menjelaskan yang dimaksud lenyap amalan-amalan hari itu. Karena sholat asar adalah di penghujung penghujung hari, di mana penghujung hari itu adalah saat naiknya amalan kita untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua sholat yang sangat penting yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh mengawali hari. Sholat asar itu mengakhiri hari itu. Nah, pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama ini maksud dengan mantaraka salatul asr, salatul asri, fakat habito amaluh, barang siapa yang meninggalkan salat asar telah lenyap amalannya, amalan hari itu. Bukan amalan seluruh seluruhnya, karena kalau dia masih mengerjakan salat yang lain, dia masih orang mukmin. Bagaimana dikatakan lenyap seluruh amalannya? Allah Sudah jam berapa? Masih ada waktu. 10 menit lagi. Afwan Ustaz, bisakah kami bertanya pada Ustaz selain di kajian ini, jika boleh sarana apa yang bisa kami gunakan? Jazakumullah khairan. Bisa saja bertanya, cuma saya tidak bisa menjawab cepat atau uh, seketika itu bisa saya jawab sehingga banyak orang yang kecewa nanti. Ya, kadang orang bertanya, saya belum bisa meladeni karena banyaknya tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Kadang berhari-hari baru bisa dijawab. Kadang cuma dibaca, tidak bisa dijawab karena ada yang lebih penting yang harus saya kerjakan. Akhirnya ada yang kecewa. Kenapa pertanyaan saya tidak dijawab? Apa hukumnya kalau ditanya tidak menjawab? Kadang diancam pula orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi silakan insya Allah selagi bisa kita jawab, selagi sanggup kita jawab. Tetapi kadang-kadang banyak kesibukan-kesibukan apalagi jawaban kalau menjawab di HP itu kita susah ngetik sibuk kali ngetik itu kan waduh harus ada dalilnya ini segala karena tingkat singkat saja marah juga apa hukumnya begini begini begini tidak boleh dalilnya Ke dalil lagi bagaimana mau mengetik dalil sebanyak itu dalilnya di majelis saja tanyakan di telepon maaf saya juga kurang suka di telepon mohon maaf mungkin panitia juga paham nelpon nelpon nggak saya angkat saya cuma sms saja wa aja karena kalau telepon itu sekali angkat telepon karena panjang betul sampai panas telinga itu. Nah habis habis yang telepon ini. Oh, kayak udah jadi curhat pula. Akhirnya, iya iya iya jadi. Iya. Karena terlalu banyak pertanyaannya, akhirnya tingkat aja. Nah, itulah problemanya. Jadi kalau anda mau bertanya silahkan saja minta nomor ke penitia. Penitia punya nomor saya, bebas siapa saja. Tetapi mohon maaf kalau seandainya tidak bisa segera direspon. Jika dapat waktu yang lowong, insya Allah dijawab. Atau bergabung di grup WA yang saya kelola, insya Allah itu akan selalu ada nasihat-nasihat dan di situ bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan walaupun tidak setiap hari. Siapa yang harus mengalah jika suami melarang istri kerja padahal syar'i? suami melarang istri kerja padahal syar'i. Istri kerja syar'i dilarang oleh suami. Kita dengarkan kelanjutannya. Suami tidak memberi istri uang yang ia kelola sendiri. Istri harus selalu minta ke suami. Ya, Ya, jadi mintanya harus dikasih uang besar dan dikelola begitu. Ya suami kewajiban dia memberi kebutuhan. Kalau kebutuhan anda sudah tercukupi sudah. Anda ingat kisah istrinya eh, Hindun istrinya Abu Sufyan yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suaminya tidak memberi nafkah yang cukup kepada dia dan anak-anaknya apakah Rasulullah sarankan dia ya udah kamu kerja aja tidak Rasulullah bolehkan boleh kamu mengambil harta istrimu secukup kebutuhanmu saja selain itu bersabar jadi syaratnya mana yang dimaksud istri harus selalu minta ke suami Itulah dia jadi suami itu tempat mengadu istri. Nanti kalau sudah sama-sama tidak perlu meminta lagi, akhirnya hubungan menjadi renggang. Istri merasa tidak butuh lagi kepada kepada suami. Dan suami merasa tidak punya wewenang lagi kepada istri. Terjadi perselisihan, pertengkaran. Abang jangan macam-macam. Saya juga bisa nih, saya punya duit. Saya makan dari duit saya, jangan sembarangan. Nah, kan susah udah. Islam mengatur semuanya agar ada keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Suami sebagai pemberi nafkah, istri menjalankannya. Wah, oh, masa harus minta dosa, butuh ini, saya makan ini, saya pengen itu, saya segala macam. La tamuddanna ainaika, ainak, ay, ay, la tamuddanna ayunakum. Jangan kalian perturukan tatapan mata kalian kepada kenikmatan kenikmatan orang-orang kafir itu, kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Kalau diperturutkan semuanya tidak akan pernah sehabis wahai saudariku. Alasan suami karena istri tak bisa mengatur waktu. Bagus itu. Bahkan kalau tidak ada pun alasan suami tidak boleh bekerja kata dia. Selama dia masih bisa menafkah, memberikan nafkah walaupun istri meminta-minta nafkah kepada dia, dia katakan tidak boleh bekerja tanpa ada alasan kecuali karena anda istri saya dan saya ingin anda di rumah wajib istri mematuhi suami. Apa lagi? Kalau tidak untuk apa rumah tangga? Dan wanita tidak akan merasakan kesempurna bahagia yang sempurna, kenikmatan kebahagiaan yang sempurna kecuali di bawah kepemimpinan seorang pria. Kecuali dia merasakan bahwa suaminya betul-betul seorang pemimpin bagi dia. Kalau dia sudah memiliki kerja, nanti sudah bekerja, sudah mencari nafkah, akan ada kesenjangan. Akan ada kegersangan. Seolah suaminya sudah tidak layak lagi memimpin. Tidak bisa lagi memimpin dia. Kurang ini, kurang itu, dan segala macam. Akan banyak ketimpangan-ketimpangan nanti. Sementara istri stres karena tak pegang uang. Apa sih stresnya? Memang ada kelaparan. Seperti orang-orang di Suriah sana. Aduh, Istri berjanji akan mengatur waktu dengan baik jika sudah bekerja. Saat istri minta uang suami, suami suka pelit dan istri berprinsip jangan minta-minta. Suami pun tidak suka pada orang minta-minta. Prinsip Anda sebagai istri bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada suami Anda, bersabar terhadap rumah tangga Anda. Itu prinsip wanita yang salihah. Anda jika keluar bekerja di zaman sekarang zaman fitnah, Anda telah meninggalkan benteng Anda setelah keimanan dan hijab Anda. Anda akan bercampur baur dengan laki-laki, anda akan berdekatan dengan lelaki. Anda akan berinteraksi dengan laki-laki lain. Ustaz, Ustaz jangan sangka kepada saya. Jangan mengira saya seperti wanita murahan begini begini. Tidak. Tetapi Anda wanita yang lemah, yang mudah terpedaya. Berapa banyak wanita-wanita yang mau kuat dan kokoh sedikit saja tergoda oleh kaum pria. Kaum pria itu pintar saudariku. Sudah tahu kelemahan Anda. Anda itu bengkok, lemah akal, lemah agama. Laki-laki tahu itu dan mudah terpengaruh perasaannya, emosinya. Sedikit saja melihat laki-laki dengan tutur kata yang baik, yang berwibawa, yang seolah mengayomi, penuh perhatian dan segala macam. Anda sudah membandingkan beda dengan suami saya di rumah ya, kawan saya ini. Waduh, sering ajak saya makan, memberi hadiah ini, itu dan segala macam. habis. Bertakwa kepada Allah hidup ini hanya sementara, wahai saudariku. Jihad Anda di rumah tangga Anda. Selagi suami Anda memenuhi kebutuhan Anda, walaupun Anda tidak pegang uang, maka jadikan itu perjuangan Anda. Insya Allah akan diberikan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Ini pertanyaan yang luar biasa terakhir ini. Ini menceritakan bagaimana kebanyakan wanita di zaman sekarang doa saya kepada Anda semua wahai saudariku menjadi benar-benar wanita yang mengedepankan ridho Allah dan ridho suami Anda karena suami Anda adalah surga atau neraka Anda.